Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan taiban wa barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlanjutkan di poin yang ketiga masih terkait bab tawabi yaitu at-taukid. Salisan yang ketiga taukid, at-taukidu. Qala al-musannifu باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونسبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل واجمع وتوابع واجمع وهي أقطع وأبدع وأبصع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم wa marartu biqaumi ajma'ina Kata penulis Ibnu Ajur Masal Haji bab taukid. Taukid adalah pengikut yang mengikuti muakatnya. Muakat itu sesuatu yang ditekankan atau yang sesuatu yang di, di ditaukidkan mengikuti dalam apa? Di dalam keadaan rofaknya, nasabnya, khofatnya, dan ma'rifahnya ya dan terwujud dengan menggunakan nafas tertentu yang digunakan yaitu an-nafsu diri artinya atau sendiri al-ainu sama artinya diri atau sendiri ain itu mata sebenarnya tapi di sini artinya diri atau sendiri kulun seluruh atau setiap semuanya ya ajma'u semua seluruh biu ajma' dan pengikut-pengikut ajma' ya semisal Akta'u artinya sama dengan ada jemaah yaitu semua. Abta'u juga semua. Akta'u abta'u absa'u artinya semua. Takulu engkau katakan qama Zaidun nafsuhu. Zaid telah berdiri dirinya sendiri maksudnya. Waraitul qauma kullahum. Aku melihat suatu kaum seluruhnya dari mereka. Marartu biqaumi ajma'ina saya berpapasan dengan dengan suatu kaum semuanya asyarhu penjelasan minal asali billati tastakhdimuha al-arabu fi kalamiha atau kidu ya dari uslub-uslub atau gaya bahasa yang orang-orang ayat orang-orang Arab menggunakannya menggunakannya dalam kalimat perkataan mereka yaitu taukid atau penguatan liizal liizalati syakki untuk menjaga keraguan wal lubsi dan ketidakjelasan wal ibhami dan kerancuan walitaqwiyatil makna dan untuk memper, memperkuat makna alladzi yuriduhul mutakallimu untuk memperkuat makna yang pembicara atau orang yang berbicara inginkan fi dhihnil mukhatabi dan untuk membuat kepastian di dalam pikiran atau persepsi orang yang diajak bicara. Lianna kalam al-arabi yahtamilu idza qulta Ya, karena sesungguhnya perkataan Arab ya karena sesungguhnya perkataan orang Arab itu membawa kemungkinan ya tamilu ya membawa suatu kemungkinan. Idza qulta jika engkau katakan jaa zaidun zaid datang. An yakuna jaa bi nafsihi wa huwa haqiqatun. Ya bahwasanya Z itu datang, dia datang dengan dirinya sendiri dan ini adalah secara hakikat. Wa yahtamilu an yakuna ja'aka rasuluhu au kitabuhu au sadiquhu. Tetapi bisa juga berpotensi maksudnya ya rasulnya, kitabnya atau temannya datang kepadamu ya. Jadi yang datang itu bukan Z secara dirinya sendiri tapi bisa jadi kawannya atau kitabnya atau utusannya ya yang datang kepadamu. idza qulta ya, jika engkau katakan ja'a zaidun nafsuhu telah datang Zaid dirinya rofa tal ihtimala ya maka hmm, potensinya itu tegak maksudnya si Zaid saja ya ihtimalnya itu rofakta ya jadi lebih tetap yaitu bahwa kita yakin bahwasanya yang datang itu Z benar-benar dirinya sendiri wa tauqidu fi urfin nahwiyyin nau'ani lafziyun wa nawiyun. dan taukid menurut ulama nahwu ya itu ada dua macam yaitu taukid lafzi dan maknawi Fa amma tawkidul lafdhiyu. Adapun taukid lafzi fayakunu bitikra bitikri bi bitikra bitikriri lafzi al-awwali nahu qama zaidun zaidun. Adapun taukid secara lafaz yaitu dengan mengurang mengulang lafaz yang pertama contohnya Qama Zaidun Zaidun. Fa Zaidun al-ula fa'ilun. Maka kata Zaid yang pertama adalah fa'il. Wasaniyah dan kata Zaid yang kedua yaitu taukidun lafziyun. Zaid yang kedua adalah taukid lafaz. Wa qaulun Nabi alaihi salatu wassalamu dan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam As-salata as-salata salat salat. Ya, rawahu Ahmad di Ahmad meriwayatkan meriwayatkan hadis ini min hadis Ummu Salamah dari hadis Ummu Salamah. Fassalatal ula maka kata as-salah yang pertama maf'ulun bih dia adalah objek li fi'lin mahzufin dari fi'il yang dihapus yaitu catatan kaki takdir fil yang dihapusnya itu apa? Takdirnya azamu ya as-salah lazimkanlah salat salat maksudnya. pesan yaitu dan kata as-salah yang kedua yaitu dan lafzi yaitu taukid lafaz. Jadi diulang salat salat ya lazimkanlah salat salat. Wa amat taukidun ma'nawi dan adapun taukid secara makna fayakunu bi alfadin makhsusin makhsusatin min hal musannifu maka ya taukid maknawi itu menunjukkan secara lisan dengan ditunjukkan dengan secara lisan menggunakan beberapa kata yang telah disebutkan penulis yaitu seperti di matan an-nafsa al-aina kullan ajma'a tawabi ajma' ya. Seperti lafaz-lafaz yang telah disebutkan di atas. Wa hadhihi al-alfazu yajibu an tattasilu bi dhamirin mutabiqin lil muakkadi. Dan lafaz-lafaz ini perlu digabungkan atau bersambung dengan domir yang sesuai dengan mu muakatnya. Wa yustasna min dan ya dan dikecualikan dari hal tersebut ajma'u wa tawabi'uhu dan terkecuali yaitu ajma'u dan pengikut-pengikutnya wa tafsilu dzalika kama yali dan perinciannya sebagai berikut yang pertama an-nafsu wal ainu penggunaan an-nafs dan al-ain sebagai lafaz taukid nahu contohnya qama zaidun nafsuhu Zaid telah berdiri dirinya sendiri. Au atau qama Zaidun ainuhu sama saja artinya ya. Zaid telah berdiri dirinya sendiri. Selanjutnya contoh yang lain. Wa kullun ya. wa kullun ajma'u penggunaan kullun dan ajma'u yu'akkadu bihima li'ihatati wasyumuli nahwu qalihi ta'ala ya, digunakan sebagai lafaz taukid keduanya untuk meliputi ya ihatah ya ihatah wasyumul itu meliputi ya pengun jadi kulun itu meliputi artinya semua atau seluruh nah contohnya firman Allah taala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una maka malaikat-malaikat itu sujud seluruhnya kulluhum ajma'un seluruhnya waqad yu'ta ba'da ajma'u ba'da ajma'a bitawabi'ihi dan terkadang datang setelah ya ajma'u ya dengan pengikut-pengikutnya yaitu akta'u wa absa'u wa abta'u jadi terkadang didatangkan setelah kata ajma'u dengan pengikut-pengikutnya ya. Jadi kadang ada aktau absa'u wa abta'u. Liziyadati ta, liziyadati taqwiyati taukid. Untuk menambah penguatan taukid tersebut. Contohnya al qawmu ajma'una akta'una absa'una abta'una. Ya. Telah datang kaum ya seluruhnya Aktaun sama seluruhnya, seluruhnya, seluruhnya. Kaum itu datang seluruhnya. Kaum itu datang seluruhnya. Selanjutnya wahuk mutaukidi dan hukum taukid. Annahu yuwafiqu matbu'ahu ai al muakkada fi i'rabihi. Sesungguhnya ya bahwasanya hukum taukid itu disesuaikan dengan yang diikutinya atau nama lainnya adalah muakatnya yang ditaukitkannya mengikuti dalam i'rabnya nah qaulihi ta'ala semisal contoh firman Allah taala ya, dalam surat Hud ayat 123 wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu dan kepadanya ya segala perkara seluruhnya dikembalikan wa